Kalau kita haji atau umrah, sesampainya kita ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah, maka kita akan menjumpai sebuah tempat di Masjid Nabawi yang begitu tempat ini dibuka maka berlomba kaum muslimin untuk masuk di tempat itu. Ada yang sampai tidak sabar sampai menyikung, menyenggol bahkan menjatuhkan yang lainnya. Besarnya arti ibadah di tempat itu. Sampai orang betul-betul berlomba-lomba untuk masuk di tempat itu. Kenapa? Sebab tempat ini telah dicat oleh Nabi dengan satu cat sebagai raudah taman. raudah bentuk tunggal, riyad jamaknya. Sebagai taman dari taman-taman surga, Nabi bersabda, "Ma baina mimbari wa baiti raudatun min jannah." Kata Nabi, antara mimbar dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Jadi karena sabda Nabi bahwa tempat ini adalah rumah taman dari taman-taman surga, masyarakat dunia pun berlomba-lomba untuk berada di tempat itu. Majelis ilmu juga adalah taman dari taman-taman surga. Kalau majelis ilmu tidak berlomba-lomba ya. Tapi kalau orang orang berlomba-lomba. Kenapa? Padahal sama, taman dari taman-taman surga. Jawabannya karena ilmu dan keyakinan hamba. Kapan ilmu kita benar, keyakinan kita kuat, akan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka majlis ilmu pun akan kita hadiri dengan sekuat tenaga. Sebab dia adalah taman dari taman-taman surga. Kita yakin. Karena itu kesyukuran besar di saat kita berada dalam Riyadul Jannah, taman dari taman-taman surga. Hanya para ulama mengatakan, orang yang sholat di Raudah, kalau dia orang munafik, maka sholatnya tidak akan memberi banyak manfaat kepadanya. tempat yang sangat mulia ini tidak akan memberi banyak kebaikan baginya. Berobat antara mimbar dan rumahnya Nabi tidak akan banyak memberi manfaat kepadanya. Kenapa? Orang munafik hadir dengan keraguan. Tidak dengan keyakinan. Orang munafik hadir dengan niat yang salah tidak dengan niat yang ikhlas. Maka demikian pula majelis ilmu. Bagaimanapun mulianya majelis ilmu, ketika kehadiran kita tanpa niat, tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, tanpa keyakinan, maka kehadiran kita dalam majelis ilmu tidak akan banyak memberi manfaat kepada kita. Karena itu, mari kita ikhlaskan diri kita, teruskan niat kita, disertai dengan keyakinan bahwa majlis ini majlis yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Majlis ilmu adalah majlis yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai taman dari taman-taman surga. Mungkin ada yang bertanya, Kenapa majelis ilmu menjadi taman dari taman-taman surga? Lalu kita berada di eh, gedung ini, bukan taman. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka coba cermati ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam di saat Isra Mi'raj beliau. Nabi Ibrahim berpesan kepada beliau, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu." Dan beritahu umatmu bahwa surga itu begini dan begini supaya umatmu tertarik. Dan ketika beliau mensifati surga, Nabi Muhammad mengatakan, surga itu kian Bentuk jamak dari kata kawah Sesuatu yang datar, luas. Tidak ada bangunan di atasnya. Tidak ada pohon di atasnya. Jadi tanah yang membentang luas. Itu surga dan bangunan dan pohon di atasnya. Mungkin ada yang tanya, kenapa bisa? Bukankah jannat fafa itu surga? Kebun-kebun yang sangat rimbun. Tunggu dulu. Lanjutkan ucapan Nabi Ibrahim supaya jelas. Surga itu tanah datar, luas. Wahirasuha dan tanamannya adalah Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Tanamannya adalah tasbih subhanallah. Tanamannya adalah tahmid alhamdulillah. Tanamannya adalah takbir Allahu akbar. Eh, tanamannya adalah tahlil Allahu akbar kita yang harus mengisinya. Tasbihnya kita, tahlilnya kita, takbirnya kita, tasbihnya kita. Dan empat perkara besar dalam hidup seorang muslim ini sangat-sangat mudah dijumpai dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu kita diingatkan akan kesucian Allah masuklah kita dalam lingkup tasbih. Kita diingatkan akan kebesaran keagungan Allah. Masuk kita dalam lingkup takbir. Kita diingatkan akan keesaannya. La ilaha illallah. Diingatkan akan kemuliaan dan keagungannya. Besarnya kebaikan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masuk dalam lingkup tahmid alhamdulillah jadi dengan demikian kita mudah memahami kenapa majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga kita bertasbih di dalamnya walaupun mungkin mulut kita tidak mengatakan subhanallah tapi dalam uraian-uraian yang kita dapatkan semakin tertanam betul-betul Allah Maha Suci. Semakin tertanam kecintaan kepada Allah, semakin hebat pembesaran pengagungan kepadanya, semakin dahsyat pujian kita, pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepadanya. Karena itulah majelis ilmu menjadi taman dari taman-taman surga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpul kita dalam majlis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan أصل الخير كله والشر التفكر كتب beliau asal sumber kebaikan dan kejahatan seluruhnya berada pada berpikir. beramal-amal, berpikir. Ini yang menjadi pendahuluan kita masuk ke dalam materi. Sebab ini dunia kampus. Pendahuluannya cocok ini. Dunia kampus, dunia fikiran berkecamuk di situ. Dengan berbagai jalur dan metodenya. Walaupun tidak hanya di dunia kampus, kekhawatiran. Dan semua orang berakal memahami dan menetapkan ini. Ketika muncul pikiran dan berulang pikiran itu, kemudian berulang lagi, lalu apa? Keinginan kita akan inginkan sudah itu. Semakin kuat keinginan, semakin kuat kecinta, kecintaan. Sehingga kapan ada kesempatan terlaksana terlaksana pikiran itu. Ya, jelas ya. Jadi perbuatan lahir dari pikiran. mengerti ini, maka kita mengerti metode terhebat untuk menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Kita tahu bagaimana menjadi manusia yang terbaik dan kita tahu pula bagaimana menghindar dari kejahatan. yang berpikir dan yang masuk dalam pikiran kita salah, maka ini kita yang salah. ada kita yang salah. Kata yang kesempatan, lalu kita yang salah. Dan kata kesalahan itu berulang, berulang, berulang, jadi sifat. Dan kalau sudah jadi sifat kesalahan itu, kata Ibnu Qayyim, menggeser gunung dari tempatnya lebih mudah daripada menghilangkan kejahatan yang sudah menjadi sifat. Ingin selamat dari kejahatan, fokus dia semenjak jadi pikiran. Jangan mau mengutusnya sekarang menjadi sifat. Uh, repot besar itu. Habis kita sejak jerat-jeratnya masih merupakan pikiran. Dan itu sangat enteng. Tutup tinggal kita tutup, tutup. Jangan kutukan. Diisi dengan pikiran-pikiran yang baik. Ilmu, ilmu yang benar. Semakin yang kebaikan, semakin lahir keinginan, kecintaan terhadapnya. Begitu Allah takdirkan kesempatan, lahir perbuatan. Lahir perbuatan, pasti akan memberi bekas ada kenikmatan dalam perbuatan kebaikan. Sebagaimana ada manfaat dan kenikmatan dalam perbuatan jahat. Ya, mengajak orangnya untuk mengulangi dan mengulanginya. Ketika berulang kebaikan, berulang, berulang dan berulang, kapan dia menjadi sifat, maka di sanalah kita pantas mendapatkan berbagai kemuliaan-kemuliaan yang terdapat dalam Al-Quran baca al Quran dari awal sampai akhir hadis Nabi dari awal sampai akhir semua pujian yang terhadap diberikan kepada orang ini berbuat terhadap sebuah yang sudah menjadi sifat pasti datang dalam bentuk kata sifat itu inna lil muttaqina mafaza muttaqin kata sifat muslim mukmin, muhsin sabir mutasaddiq, musalli, semuanya datang dalam bentuk sifat. Lisaimi farhatan, lisaim kata Nabi, bagi as-saim ada dua kebahagiaan. Saim kata sifat, bukan lilladhi yasum, bukan bagi mereka yang sedang berpuasa akan berpuasa, tapi saim, puasa sudah jadi sifat. ولا تموتن إلا Wantu muslimun. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai muslimun kata sifat. Jadi hidup di muka bumi, hidup sebagai hamba Allah, apa yang kata? Mahasiswa, dosen, guru, murid, orang tua, anak, suami, istri, tua, muda, lelaki, wanita, pengusaha, apapun kita harus menjadi muslim yang mampu menjadikan Islam sebagai sifatnya. Semuanya bersumber dari pikiran. Kalau begitu, berpikir dengan pikiran yang baik. Kita dicipta fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk di antara makna sebaik-baik bentuk sebaik-baik bentuk sedahsyat-dahsyat bentuk untuk menerima pikiran kita diberi tiga fasilitas masuknya pikiran pendengaran pandangan dan ha hati yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Ada yang mendengar juga, melihat dan memiliki hati. Tetapi yang diberi kepada kita betul-betul spesial dalam menerima pikirannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman khusus. Jangan sekali-sekali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Bersikap tanpa ilmu, mengikuti tanpa ilmu, haram, haram. Hanya sekedar si yang bilang, orang yang bilang, tanpa ilmu, dari Quran dan Sunnah, haram. Kenapa katanya, inna sahah, kerasa sahah, anhu Semua yang dimintai pertanggungjawaban. Itu yang disebut. Yang semua itu jalur ilmu yang bersikap. Kalau kita pahami masalah, maka di sini kita bisa melihat luar biasanya dunia kampus itu dalam membentuk manusia dunia TK, SD, SMP, SMA, eh, ma'had, masjid, televisi, koran, radio, semua. Tempat sesuatu, tempat jalan yang memuaskan, pandangan apa hati. Setelah dari situ pikiran mas. Kita mau apa kita. Terserah Mengerjakan berita Mengerjakan yang sangat hebat. Iya, dengarkan hanya sesuatu yang berhubungan dengan pengusaha yang hebat. Caranya, triknya, orangnya, caranya. Dengar, lihat, itu. Jadi pengusaha yang hebat itu. Ini metode uh, hampir semua metode pembicara-pembicara untuk mengungkap rahasia sukses pasti ini intinya dalam berdagang, dalam bisnis, dalam kepemimpinan, dalam dalam apapun. Mahasiswa yang pernah hebat, ini juga ada masalah di sini. Mau tahu hebat di bidang apa? Di bidang apa? Buatkan ya. metode ini. Kerahkan segala pikiran kepada apa yang menjadi pusat perhatian kita. Pasti jadi yang terbaik di situ. Hanya ingat, kita hidup untuk maksud kita hidup untuk kembali kepada pencipta kita. Jangan salahnya mendengar. Jangan salahnya melihat. Jangan salahnya menggunakan hati dan keyakinan kita. Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dituntun untuk mendengar. Apa yang merupakan petunjuk Allah. Untuk melihat. Apa yang merupakan kebaikan, kebenaran ayat-ayat Allah. Untuk meyakini. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang teramat besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita berupa fasilitas untuk menerima ilmu yang akan betul-betul maksimal pikiran kita yang melahirkan kekuatan keinginan yang sangat hebat yang dengannya akan lahir perbuatan tinggal kita mengulang dan mengulangnya disertai dengan doa maka kita akan terus di atas kebaikan dan kebenaran bersamaan dengan nikmat ini Allah menyempurnakan nikmatnya dengan nikmat yang tiada tandingannya. Allah memberi, menurunkan sumber ilmu dan pikiran kita. Diturunkan agama, diturunkan Al-Quran yang menjadi sumber pikiran kita, cara berpikir kita. Menurut kita dalam Quran dan Sunnah. dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber pikiran kita. Di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah cintai. Di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah benci. Di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah ridai. Dan di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Supaya kita paham ini yang Allah cintai. Ini yang Allah ridai. Untuk kita lakukan. Dengan seterusnya, secinta-cintanya. Dan supaya kita mengerti. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Agar supaya kita menjauh dan menjauh, menghindar dan menghindar darinya. Berfikir mana, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala adalah berfikir dengan dasar La ilaha illallah. Kita kalau memilih bahwa yang kita sembah, kita besarkan, kita agungkan, kita muliakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, cintailah karena Allah. Bencilah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuatlah karena Allah. Atau tidak berbuat karena Allah. Dukung karena Allah. Atau tidak mendukung juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan pernah karena Allah. Kecuali harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meridai, mencintai, mendukung, membela, harus mencintai, mendukung apa yang Allah Subhanahu wa taala Bukan yang diridai oleh manusia. Siapapun manusia itu. Kita ingin membenci, menjauh, tidak mau mendukung, harus benci menjauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan itu tidak akan bisa kecuali hanya dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berpikir dengan metode ini lebih dahsyat dari berpikir sebagaimana yang kita pahami. Saya kapan masuk ke dalam berpikir sesuai dengan petunjuk Allah maka fikiran itu akan berubah menjadi ruh dalam kehidupan kita. Kalau ruh itu apa? Ayo. Kalau ruh itu apa? Bukan hanya pikiran sudah. Dia jiwa seluruh kita. Ruh itu jiwa, pikiran, pendengaran, pendengaran, rasa, kekuatan, seluruh raga kita. Ruh sesuatu yang dengannya ada kehidupan. Yang dengannya orang bisa melihat, mendengar, bisa berjalan. Marah, benci, makan, minum. Itu ruh. Kenapa kita hadir di masjid ini? Kenapa orang hadir di gereja. Kenapa hewan-hewan bisa berkeliaran? Karena ada ruh. Tapi kita tidak berbicara tentang ruh yang merata Allah beri Ada ruh yang khusus diberi kepada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kedahsyatan pikiran itu. Dia menjadi ruh dalam hidupnya. Apa ruh itu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah yang mencipta ruh langsung yang menegaskan bahwa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah ruh. Dengarkan ayatnya. وكذلك أوحينا إليك ruhan min amrina Allah. kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad perhatikan kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad ada ruhan ruh min amrina dari ketentuan kami jelas tegas tidak terlalu banyak memikirkan agar tidak terlalu banyak menerima pikiran bahwa hal yang diajukan kepada baginda Rasul adalah Rasul. Sebab yang Allah wahyukan kepada baginda Rasul adalah sesuatu yang mampu yang diajukan. Sebagaimana kapan ada ruh, kematian yang ada. Ditegaskan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yahyikum. Lihat yang beriman, kata Allah. yang beriman, istijabu terima untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ida ketika da'akum ketika dia menyeru kalian, mendalami kalian. mendalami apa? Lihat kemana dakwahnya? Lima yuhyikum. Lihat yuhyi. Dari kata hidup ini kepada perkara yang menghidupkan kalian. Jelas sekali. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ruh ada dua. Ruh ada dua. Ada ruh yang dibilang berapa? Tidak dirasakan kafir, beriman, hewan, dan manusia. semua dua kategori Yang dengannya mereka bisa hidup. Tapi yang kedua, hanya diberikan kepada orang pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ruh yang kedua yang menerima. Ini rumah sendiri harus diusahakan. Kita harus mengupayakannya. Tinggal kita upayakan supaya dia menjadi rumus. Terus sudah walaupun untuk jalan keselamatan والعصر إن الإنسان لفي خسر بني مطلع سوف berusaha, بتبرو تركة alladzina aman yang berilmu tentang dirinya disitulah apa yang mereka lakukan bilang terhadap ilmu pelajari fikirkan fikirkan fikirkan sampai menjadi keyakinan mereka wa amilus salihat kemudian amalkan lalu amal saleh selanjutnya jangan sebab kebaikan bagi orang lain wa tawasabi hak kemudian pegang kuncinya jangan pernah takut pengaku maut datang menjemput bisabar. Kuncinya sabar. Sabar terus dengan supaya lahir iman. dan supaya lahir kesolehan. Dan menjadi sebab-sebab kebaikan bagi, bagi orang yang lain. Disitulah roh yang Allah tanamkan ini betul-betul menjadi roh dalam kehidupan kita yang dengannya berbeda hidup kita antara satu dengan yang lain. isi pikiran kita melalui ayat-ayat Quran. ayat-ayat yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran kata Allah? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah di dalam hati itu terdapat gembok-gembok yang mengunci? Kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Allah menjelaskan rahasia Kenapa sampai ada hati yang rain, terdapat rain, terdapat penutup gelap. Kenapa kata Allah? nu yaksibun. Disebabkan adalah apa yang mereka usahakan. Usaha dari telinga, usaha dari mata, usaha dari hati, pikiran yang salah, akhirnya menutup. Hati kita harus betul-betul diisi dengan apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Disitulah kekuatan takwa itu. Sebab hakikat takwa ada di dalam. Di dalam itu. Di situ kekuatan takwa. At-taqwa hahuna kata Nabi, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Dan sifat utama takwa apa? Ayo, ilmu pertama dalam Al-Qur'an. Sifat utama takwa. Setelah surah Al-Fatihah, alif lam mim, dzalika kitab la raiba fihi hudan muttaqin. Alif lam mim, itu adalah kitab yang pertama keraguan di dalamnya. Apa yang pertama? Hudan lil muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan itu adalah hudan. Pedoman besar lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Muttaqin kata sifat. Artinya apa? Sifat Al-Quran sebagai hudan pedoman hidup itu apa? Sifat yang sangat spesifik bagi orang yang bertakwa. Itu sifat lahiriah batiniah yang betul-betul nampak dari jauh atau dari dekat. Dari jauh atau dari dekat. Sebabnya tidak dikatakan hujan yang besar lil muttaqin. Yang menunjukkan bahwa kemampuan seseorang menjadikan Al-Quran, kitab Allah yang tak ada keraguan di dalamnya ini sebagai hujan adalah kemampuan yang sangat spesifik mendasar nampak jelas pada orang yang bertakwa. Sampai jauh jalur ini mereka untuk mengukur sesuatu yang tertarik di Kita sama-sama sholat, tapi sholat kita ukurannya adalah apa yang ada dalam hati, apa dasarnya kita sholat. Apa dasarnya kita sholat? ada sesuatu yang di dalam yang kita yakini. Setelah kita salat, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Sesuatu yang terkumpul lagi di dalam hati. Eh, lain masalahnya kalau kita belum tahu juga mengerti jalur itu. Sehingga sholatnya pokoknya asal sholat. Tapi ketahuilah ikhwan. Kita berbuat pasti ada dasarnya. Pasti ada ilmu yang kita pegang itu, itu, itu Rasa itu berupa kenikmatan itu semakin mengokohkan apa menjadi dasar kita sholat. bertambah. Itu takwa. Itu takwa. Rumah itu sumbernya dari wahyu yang diturunkan. Al-Quran dan Sunnah itu. Kami itu masih ditegaskan talabul ilmi menuntut ilmu apa? Faridatun kewajiban Allah bagi kulli muslim setiap muslim kalau menuntut ilmu bagi setiap muslim kewajiban apa itu bagi setiap muslim? Fardu ain atas setiap muslim. Fardu ain jadi kalau ada orang muslim kemudian tidak mau belajar, aduh. Sulit jadi muslim yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sampai pada titik bahwa sesuatu keinginan, kekuatan kecintaan kita. Yang mahal itu adalah kekuatan kita untuk berbuat. Berbuat dan berbuat. Kalau pikiran baik, maka luar biasa. Dan luar biasa ikhwah. Dahsyatnya itu kebaikan kita. Kalau pikiran kita bersumber dari wahyu yang Allah turun, turunkan. Yang kita pikirkan adalah hal ini yang Allah Hal ini Allah ridai. Di sini jalur mau sampai ke dalam jalan keimanan yang tertinggi. Contoh hadis hadis ini. Hadis yang diriwayatkan datang dari sahabat Abi Umayyah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد istakmal الإيمان siapa yang mencintai karena Allah coba lihat karena Allah wa abghada lillah membenci juga karena Allah Yang namanya manusia pasti mencintai, pasti membenci itu. Tidak ada pun. Eh, jangankan manusia, binatang pun demikian. Eh, ada yang suka, ada yang benci. Kalau kita tidak punya itu, berarti kita dibuat dari tanah binatang. Dan mana jadi manusia itu. Manusia pasti mencintai dan membenci. Tapi mencintai dan membenci dalam Islam itu mengantar kepada kedudukan yang tertinggi. atau mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi mendukung karena Allah tidak mau memberi tidak mau mendukung juga karena Allah apa kata Nabi fakad istakmal iman maka sungguh telah sempurna imannya berarti mau sampai ke dalam jalan kesempurnaan iman Kemudian pikiran kita mencari apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Agar supaya lahir cinta dan benci, mendukung dan tidak mendukung, ridho dan tidak ridho terhadap dua ilmu ini. Nabi dan Rasul diatas dengan dua tugas utama. Semua Nabi dan Rasul. Rusulan mubashirin wa mundirin. Para Rasul diutus itu sebagai pemberi kabar gembira. Nah, ini menggembirakan. Ayo sholat, sholat kamu dapat ini. Ayo lakukan dapat ini. Tetapi wanang diri memberi juga. Jangan lakukan ini bahaya. Kamu akan begini celaka. Memberi peringatan. Kembali kepada diri ini. Di kita pikirkan konflik pikiran kita, konflik hati kita, konflik keyakinan kita, sikap kita, kemudian tindakan kita. Nah, dua hal ini. Yang dimuliakan yang dimuliakan kemudian ibadah dalam bentuk kita lakukan dan ibadah dalam bentuk kita tinggal tinggalkan. Ini ibadah. Ibadah hanya dua, ibadah fi'liyah atau ibadah fi'liyah. Ada orang beribadah dengan melakukan sholat dengan meninggalkan minum khamr. Dia sholat karena Allah. Dia tinggalkan khamr karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beribadah dengan surga dan ada orang beribadah dengan menolak menandatangani perjanjian ada keuntungan besar bagi dia tetapi haram dia beribadah ini barang yang bentuk menolak menolak. Semua kemudian yang dapat melakukan atau menolak ini lahir dari dua ilmu ini. sekaligus mengungkap apa yang telah kita urai sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lainnya bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah marda lakum thalathan." Sungguh Allah ridho kepada kalian tiga hal. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan Allah benci kepada kalian tiga hal pula. Sebelum bagaimana Nabi memberi petunjuk kepada umat. Eh, Allah yang sudah cinta kepada kalian, ridha kepada kalian, tiga. Dan Nabi memberi ini, Allah benci kepada kalian, murka kepada kalian, akan tiga hal pula. Sebab tugas berapa? memberi kabar gembira dan sekaligus memberi peringatan. Memberi peringatan. Manusia pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam yang sebenarnya ikuti dalam semua sisinya. Lahir dan batinnya. Eh, itulah Muhammadiyah yang sebenarnya. Eh, dan itulah nahdlatul ulama yang sebenarnya. Sebab ulama ulama warasatul ulama pewaris Nabi. ulama Nabi mau dua ini. Penjelasan dari Sufyan Menjaga dari sisi ini harus dari dua sisi. Ibarat bangunan warisannya Nabi. Kalau orang hanya mau ngambil pintunya, ya ada yang mau mengambil jendelanya saja, tidak akan pernah jadi bangunannya. Islam adalah bangunan yang harus kita bangun dan bangunan itu bersumber dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. ini harus kalian tiga dan membenci kepada kalian tiga hal. Antara bihi kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Satu. وأن تعتصموا بالله جميعا وما تفرقوا yang kedua kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah kalian seluruhnya wala tafarraqu dan jangan kalian berpecah belah keluar dari. kemudian yang ketiga wa antunasahu wa antunasihu Man wallahu Allahu amrakum. Kalian menasihati, mentaati, menasihat nasihat kepada orang-orang yang mengatur urusan kalian. Di sini al ulama dan al umara. Ini Allah ridai. Tiga. Terus, Allah benci kepada kalian. Sabar wa قيل وقال wa وقال si Anu bilang begini si Anu bilang begini ini nih sibuk ini ada berita seperti ini si Anu komentar begini ini nih, Allah benci ini yang kedua wa kathratus su'al dan banyak meminta apa maksudnya? Sebentar kita urai. Dan yang keempat, yang ketiga, akal amwal menyia-nyiakan harta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kejadian kita dengan sesuatu yang bersumber dari wahyu. Hadis Nabi wahyu contohnya dulu hadis Nabi Wahyu Hah? hadis Nabi Wahyu wa ma yantiqu min huwa illa wahyu yuhya illa wahyu yuha tidak ada yang beliau dari hawa nafsu apa yang beliau ucapkan hanya wahyu yang diwahyukan Allah subhanahu wa berfirman وأنزلناه عليك الكتاب أنزل الله Allah Allah telah menurunkan mereka kepada engkau Muhammad. Coba lihat. Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad. Jadi tolong saya alamati. Apa? Satu, Alkitab. Ini Al-Quran. Sesuatu yang tertulis. Hanya itu yang Allah turunkan. Hanya itu yang Allah Wal hikmah. Hikmah penjelasan wahyu. Penjelasan kitab. Ucapan lagi, perbuatan lagi, pembenaran lagi. yang kita kenal dengan kata sunnah. Makanya ketika Nabi menjelaskan apa yang boleh tinggalkan, saya tinggalkan kepada kamu kitab dan sunnah. yang diturunkan kepada beliau. Ala unni ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma. Kata Nabi, ketahuilah yang diberi kepada saya adalah Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an. Itu sunnah. Itu juga wahyu. Kami Allah menegaskan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip setiap muslim. Dan petunjuk Nabi jemaah adalah petunjuk yang sangat hebat. Hanya kalau seandainya kita betul-betul memahaminya. Dalam seluruh pembahasan dalam kehidupan kita. Kita mau apa? Iya. Untuk bisa memahami bahwa ucapan-ucapan Nabi itu bukan sembarang, bukan sembarang perkara. Pernah seorang teman menceritakan sebuah penemuan terapi kesehatan. Kanker dan beberapa penyakit-penyakit jawa sembuh dengan terapi itu. Kalau saya tidak salah dia cerita di Australia itu. Caranya <clears throat> si pasien diajak berjalan berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada rutenya. Hanya menjadi inti terapinya adalah pendampingnya. Yang terus membisikkan kepada si sakit ini, kamu akan sembuh. Ada orang seperti itu penyakitnya sembuh dengan cara seperti itu. Apalagi kalau yang menuntun ini orang yang sebelumnya juga sakit. Dan sembuh dengan terapi ini. Jadi inti terapinya membasmi semangat, kesembuhan. Dorongan, semangat. Jadi dipancing kekuatan antibiotik yang ada dalam tubuh itu secara alami muncul dari respon keinginan kekuatan Eh, ingin sembuh ketika ini beriringan dengan olahraga disiapkan pikirannya untuk sembuh dan seterusnya Eh, membaik orang itu saya katakan kepada ikhwah penemuan dahsyat ya penemuan besar. Saya bilang, itu belum seberapa dengan sabda Nabi. langsung terima sabda Nabi, doa yang kita ajarkan kepada anak mereka, kemudian orang sakit. Apa doanya? Lalu bahasa, tuhuru, insya Allah. Dalam hadis ini, justru Nabi memberi rahasia kesembuhan dalam tiga kalimat. Hasil perlawanan ini baru kalimat pertama la ba'sa tidak mengapa baru kita bilang itu saja la ba'sa tidak ada apa-apa apalagi kalau pertama kalimat la ba'sa ba'sa di fathah dalam kalangan tanwir berarti la sini apa nafi jins sama dengan kalimat la ilaha la mubah itu artinya apa la di sini nafi jins kalimat yang menafikan seluruh jenis kata yang ada di La baksa. Maknanya betul-betul tidak ada apa-apa di sini. Itu diberi respon. Jangan, oh memang penyakitmu yang ini. Tetangga saya kemarin penyakitnya begini, mati sekarang. Wah, wah. <laughs> Syarat tapi tidak menurunkan la ba'asa. Ya. Tapi orang-orang yang mengandalkan akalnya, ya, hanya sampai situ. Nabi memberi yang lebih dahsyat dari itu. Tahu insya Allah Penghapus dosa. Kalau masih dalam yang kedua ini, Justru kalau masih dalam operasi kedua ini, betul-betul dia tidak pernah yang penyakitnya. Bahkan walaupun saat dia sakit, kalau dia paham betul yang kedua ini, itu lenyap sakitnya. Kabulan penghapus dosa. Ya, kita itu penghapus dosa. Kalau disertai dengan keyakinan kita akan bahayanya dosa. Disertai dengan kesabaran bahwa kita bahaya dosanya beserta dengan keinginan kuat yang ada dalam diri kita kita perlu ampunan Allah kemudian kita diberi bahwa yang itu anak itu penyakitnya buat anu masalah yang skripsi khusus itu akan berita bahasa itu tapi Hmm. bagi orang yang mengambil ilmu dari baginda Rasul itu sudah biasa. Hanya masalahnya kita mengambil ilmu itu cara pengambilannya yang sepele. Kita baca bahasa tahurun insya Allah sementara tidak menjiwainya. Ini keumuman yang datang dari Nabi keumuman yang kita sudah Akhirnya tidak masalah. Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh. Yang paling yang kita Bagaimana masalah kita segera apa? Sama dengan ucapan orang, salam tertawa saja. Eh, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum la ilaha illallah. Ini kalimat luar biasa. Apalagi kalau sudah kata warahmatullah wabarakatuh. Betul-betul ikhwah. Hanya masalahnya ucapan ucapan banyak ini eh, kita ucapkan ya apa adanya saja. Di situ kebanyakan kaum muslimin ingat tidak bersungguh-sungguh tidak jujur menjelaskan Nabi Muhammad alaihi wasallam semua cara berpikir yang salah. Yang ada dalam pikiran kita sekarang hanya sekedar eh kita kurang mencermati. Contoh kita terus Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? atarabtu alaikum kenapa pakai amal di sini kenapa bukan ya lakum kenapa Allah ya apa perbuatan ada ada Allah wah itu banyak kenapa assalam ya assalam di sini kenapa pakai Islam apa dimaksudkan dengan assalam nama Allah atau sekedar bermakna keselamatan ini banyak uraian di sini kalau kita uraikan pahami cermati betul maka akan lahir Assalamualaikum ucapan sebagaimana sabda Nabi pasti melahirkan persaudaraan. Pasti itu. Tapi yang ada sekarang orang yang saling membenci pun mengucapkan Assalamualaikum tetap saling membenci. Sebab Assalamualaikumnya saat kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kan doa minta hidayah. Tapi siapa di antara kita yang betul-betul minta hidayah saat membaca ini? betul-betul minta hidayah saat membaca ini. Ini kelemahan kita. Nanti ini diurai dalam besok insyaallah taala. Anakum rahimakumullah. Jadi sabda Nabi itu luar biasa. Apa yang kita ada insya Allah. Walaupun tidak ini kalimat yang menunjukkan kedahsyatan terhadap takdir. Dan kedahsyatan keimanan terhadap takdir adalah sumber keselamatan, kebahagiaan dalam menghadapi bahaya bahaya misalnya, hatnya. terhadap takdir lebih buruk itu. Dan ternyata Nabi gabungkan semuanya dalam kalimat singkat la ba'sa tahurun insya Allah sabda Nabi wahyu wahyu itu ilmunya Allah jamaah bukan ilmu profesor ilmu profesor bagaimana dahsyatnya saat ini tunggu dua lima tahun selanjutnya pasti ada profesor yang mengertiknya yang datang dari wahyu paten. Keilmuannya terus bermanfaat di dunia, di alam barzah dan di, di akhirat. Itu keyakinan kita. yang terakhir yang dahsyat. Yang datang dari Nabi Alaihi Nabi mengumpulkan tiga perkara yang Allah ridai dan tiga perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Apa perkara ini? Sampai-sampai Nabi menyatukan dalam satu nama. Karena kita mencermati tidak ada, maka kita betul-betul telah memperoleh ilmu yang sangat besar, sangat luas, sangat mendalam. Lihat yang Ini Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi sebelumnya, ketertarikan kita terhadap tiga hal yang Allah ridhai dan tiga hal yang Allah benci ini ini tidak akan maksimal kalau kita belum tertarik terhadap ridha Allah dan benci Allah. Kita harus yakin dulu bahwa Allah itu meridai. dan bahwa Allah itu membenci. Dan jangan samakan sifatnya Allah dengan sifat ma Mah. Kalau kita meridai, eh, ya. kalau misalnya Pak Bupati meridoi kita, hebat. Bagaimana kalau Pak Gubernur yang meridai? Lebih hebat. Terus bagaimana kalau Pak Jokowi yang meridai? Lengkap dengan wakilnya? Terus kalau kemudian seluruh menterinya juga melibat. Hebat. ya, Tapi seberapa hebat ridho manusia kepada kita, tetaplah kira nilainya jika dibandingkan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cermati betul. Ridho Allah adalah hidup, segala hidup bagi seorang muslim. Mereka hidup mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi ingin menyimpulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal. Ilmu-ilmu seperti ini termasuk kesimpulan-kesimpulan ilmu terdahsyat yang bersumber dari Nabi. Ilmu yang datang dari Nabi itu berjenjang-jenjang juga. Kedahsyatan, kedalaman, keluar biasaan, dan kehebatannya. Dan ini termasuk yang terdahsyat. dan bukan pula yang ya Allah benci. Kita tidak akan tertarik kalau kita tidak mampu melihat mengerikannya kalau Allah membenci. Kalau kita belum mampu melihat mengerikannya kalau Allah Subhanahu wa taala membenci. Harus yakin Allah membenci dan benci Allah tidak selalu tidak kalau Allah membenci. Siapakah yang bisa menyelamatkannya? Ingin menjaga dan melindungi kita. Kalau Allah membenci kita, maka kepada kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Karena itu kita perlu dari Allah Subhanahu wa taala dan perlu dari murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah paham dan yakin akan bersyukur keridhaan Allah dan benci Allah Subhanahu wa taala, di lahir ketertarikan yang lebih untuk memahami apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini kunci. Lihat tiga hal yang Anta'buduhu wa tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan terhadap kesyirikan dalam bentuk apapun juga. Yang pertama terdiri dari dua hal. Ya, ibadah murni kepada Allah dan selamat dari syirik. Yang kedua terdiri juga dari dua hal. Wa anta tasmu bihadillah jami'a. Kalian berpegang teguh di atas Allah. Maksudnya di atas agama ini Al-Quran dan Sunnah di atas jamaah Nabi dan para sahabatnya kemudian teguh itu kemudian menyusul wala tafarraku dan jangan kalian berpecah belah dua juga pegang itu dan haram lepas berpecah keluar dari tanah agama Allah ikhlas ibadah kepada Allah haram syirik yang berbeda hanya paham wa antu nasihu kalian penuh nasihat nasihati man mereka wallahu allahu amrakum mereka yang mereka yang merupakan orang-orang yang Allah rapikan urusan kalian para mereka. Mereka adalah para penguasa, para ulama. munasah terhadap mereka. Apa itu Munasah Munasahah artinya tidak menentang mereka mengikuti mereka karena Allah di atas petunjuk menasihati mereka menginginkan kebaikan kepada mereka sabar mendoakan mereka sejalan dengan mereka dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai ridhoi. Itu munasah. Tidak keluar memberontak dan semakna dengan itu. Ini tiga yang Allah ridhoi. Hal yang pertama ikhlas kepada Allah tauhid selamat dan syirik. Itu apa? Itu kekuatan hubungan hamba dengan Tuhan Tuhannya. Hal yang kedua, berpegang teguh dengan tadi amalnya Allah, kerja tadi Pegang teguh tadi Allah. Wa'tasimu billahi. Kalian seluruhnya berpegang teguh dengan tauhid Allah. Disebutkan lagi dengan kalimat jami'an. Kalian seluruhnya berjamaah satu dengan Allah. Untuk membantu kalian, jangan berpegang Ibadah kesatuan dalam agama. Kesatuan dalam agama. Yang kedua, kesatuan dalam pemerintahan. Wa antunasihu ma'allahu Allahu amrakum. Ya, satu dalam kepemerintahan. Nasihati. Tuhannya Tuhan nasihat. Ya, itu akan melahirkan kesatuan. Coba lihat. Sehingga yang Allah ridai ini ya, adalah kunci apa? Kunci kecuali dunia Kunci keberhasilan hanya hamba yang Tuhan, hanya hamba yang kita muslim, dan hanya hamba yang Tuhan keberhasilannya. Ini tiga ini kuncinya, semuanya ada dalam kunci. Diungkap dengan tiga kalimat singkat. Di satu Allah, hidup satu حلف صلاحات محمد حلف صلاح عشري حلف صلاح حاجة حلف صلاح عبادة حلف صلاح عبادة تشين الأسئلة ما كان الله مريض مريض Kemudian Allah menyebutkan yang Allah benci. Nabi menyebutkan yang Allah benci. Allah benci kepada saya. Tiga hal pula. Tiga hal ini adalah sumber perusak tiga hal yang di atas. Ini sumber. Yang pertama, kiri wakon. Iya. Yang pertama, qil wakon. Kiri Qil wa qal. siapa dan bilang begini. Iya. Saya dengar begini, si Anu bilang begini, saya dengar si Anu bilang begini, saya... itu dia. Ucapan orang. Qiyal Wakal Ini bencana. Sebab yang seperti inilah yang melahirkan kedustaan. Modal seperti inilah yang tidak mengukuhkan seseorang. Tidak tersanggut ini. Sekedar oh Syani bilang begitu, Syani bilang begitu. Itu dasarnya dia. Tidak tersambut, tidak memperjelas berita. Sekedar si anak bilang begitu, wah kita harus begitu. Anak berkata ini, Allah benci seperti ini. Khair wa khair. Itu akan memberikan apa? Munculnya keyakinan-keyakinan batin. Ketika muncul berita, syarah yang Padahal yang menyebarkan berita belum jelas. Akhirnya apa? Ketika kita terima apa? apa? Ketika kita mendapatkan berita. Ya. Kemudian kita terima. Lalu sikap di dalam hati. Coba deh. Ketika itu salah. Maka sikap di dalam hati akan salah. Lalu amalan amalan akan salah. Sumbernya mana? Sumbernya kerusakan Kiri wakil tadi. Ini berhubungan dengan ayat pembahasan. misalkan kebaikan manusia adalah apa? Sisi? Pikiran. Pikiran itu diisi oleh ilmu orang ini. Apakah dari dari Arab, atau dari wartawan, atau dari reporter, iya, atau dari orang penyanyi. Iya, dua poinnya. Kita mau sekedar, oh iya, oh iya, oh iya, begitu ya. Allah benci yang seperti itu. Jangan hidup di atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ada cara memahami agama yang sangat hebat. Kalau Allah cintai, berarti Allah membenci orangnya. Dan kalau Allah membenci, berarti Allah mencintai orangnya. Asal ini, kalau Allah membenci qil wa qarab, berarti Allah. Allah mencintai apa? Allah mencintai orang-orang yang jujur. Allah mencintai orang-orang yang berhati-hati. Allah mencintai orang-orang yang menjaga pendengarannya, pandangannya, dan hatinya. Tidak sembarang menerima. Allah mencintai orang-orang yang tersebut memperjelas perkara, Semua menghukum. Sebab al-hukmu ala syai' fa'ilun tasawwuri. Ini kesempurnaan seluruh Menghukum sesuatu itu hanyalah cabang dari penggambaran sesuatu. Penggambaran benar dulu penggambaran. Si anak mengucapkan sesuatu, apa yang benar ucapannya? Benar ucapannya. Anda percaya ucapannya apa yang rasanya? Apa yang rasanya? Bagaimana proses dia? Setelah ditahu itu, bagaimana ucapan ini? berat, ringan, dan seterusnya. Setelah itu kita dengarkan ucapan si anu yang lainnya. Tanpa memperhatikan ucapannya. Tadi banyak-banyak kita tidak mau berpikir seperti itu. Si anu bilang begini, kalau itu si anu begini. Ini mengharuskan saya. Sudah dia tidak percaya si anu bilang begitu atau tidak? Bagaimana? Yang jelas siapa yang begitu kan pasti anu. Ah, sudah. Setelah itu yang ada sikapnya. Kalau ini bukan sikap, maka saya adalah sikap ini. Jangan sama dia sudah suku memanjat lagi. Padahal karena ucapan si anak masih dalam keadaan yang rendah misalnya. Tapi dia cuma hukum, dah. Ditambah lagi, dia sudah mengajak orang lain untuk menikahkan si anak. Sebelum apa? Kelam urkol. Bicara sebagai hamba, sebagai rumah tangga, sebagai masyarakat, sebagai apa saja muncul dari apa? Kehidupan khalil. ini. orang yang membencinya. Orang yang cinta takabut. Orang yang cinta mengadu kesedda. Atau rahman wal rajatun nasyaitan. Perlahan-lahan itu datang dari Ar-Rahman. Sementara tergesa-gesa datang dari syaitan. Qil di sini juga sumbernya namimah. Eh, namimah, namimah di antara elit politik. Eh, ini wa ini. Namimah di antara para pendapat. Eh, itu sumbernya. Kenapa? Di antara sesama kaum ibu-ibu, oh, itu sumbernya. Qil ini nih. Untuk mahasiswa, untuk mahasiswa, qil wa ini gimana? teori-teori jangan langsung menilai karena menganggapnya oh ini dari Einstein ini pasti benar Einstein itu manusia cacat bahkan sangat cacat sebab sampai meninggalnya dia tidak mau mengakui la ilaha illallah jangan 100% menerima apa yang menjawab pengetahuan semua bisa berkembang pikirkan eh Pertanyakan yang mereka. Pertanyakan semua yang mereka sudah upayakan. Tidaklah sumber yang pasti aku harus anda. Pertanyakan. Kalau selain manusia dari keras dengan para rupanya. itu dari mana itu? Banyak teori-teori. Pertanyakan. Itu kira-kira harus anda. yang kita lihat, lihat lihat, lihat, lihat sejarah, sejarah orang yang dianggap orang yang tercerdas itu, Einstein, Bob dan Neil dan misalnya, orang lihat, lihat sejarah hidupnya, oh ternyata mereka berkembang mereka ternyata Kira kol. Bukan Tidak ada sejarah, kenapa pasti? Semua Tidak seperti itu orang berkembang. Ada lagi, masih dua. Jadi yang kita berkembang, kalau sesuai dengan yang kunci. Harus kerja, lakukan penelitian. Harus melihat. Ini akan membuat sesuatu kuat. Kalau korban, jadi sama. Kira artinya apa? Dikatakan. Kalau artinya dia berkata. Iya. Apakah saudara keluarkan ucapan demi ucapan? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kunci kasrat soal banyak soal bertanya banyak bertanya ini yang dikunci kembali kepada dua hal atau bertanya tentang siapa sesuatu, sesuatu yang tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi ini benci ini ini semua benci kata Allah melingkup semua itu masuk di dalamnya bahkan lihat menginginkan harta harta saudara tetapi dia tidak meletakkan harta itu pada tempatnya ini idaatul amwal dia tenang tapi mereka tenang dengan saudara Bagaimana mana yang memerlukan mobil? Bagaimana menjadi anak Nabi kata. Ada yang sampai ke tantangan kita dalam mobil. Ada orang yang terus kebaikan-kebaikannya karena di mobil. Sampai ke dalam mobil, mobilnya nongkrong di rumah. Ini Allah benci. Sebabnya menyelamatkan harta. Bukan Menyanyikan harta tidak menjaganya sehingga harta yang paling dicari atau habis dengan percayaan dengan akhirnya roboh akhirnya lenyap akhirnya dicuri eh, eh. Orang beli motor sekali sekali. Kemudian dia punya mobil. tempat tempat Dia punya kendaraan. Dia sediakan kendaraan. Dia tahu banyak pencuri. Kata itu, iya. Dia tahu pencuri sangat hebat. Di dalam garasi sangat ini seenaknya dia biarkan kendaraannya di luar. Sudah harta. Menyanyiakan harta menggunakan harta itu tidak pada tempatnya. Ya. tidak pada tempatnya. Dan masuk di dalamnya, jadi menggunakan harta itu bukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggunakan untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat. Supaya apa? Supaya kita semakin beribadah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, "La yuhillannakum jika dengan bersyukur maka pasti saya lambat Jadi supaya kita syukuri. Jika kamu Artinya jangan Allah beri kita harta supaya Allah tambah lagi. Allah inginkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nabi Мамонта шутка. Она mengutamakan sesuatu yang tidak penting. Itu melahirkan apa? Kesusiaan. Ibadatul amwal. Menyiapkan harta. Ya. Yang akan kesenjangan antara si miskin dan kaya. Kemudiran yang disukai oleh syaitan. Ya. Akan melakukan dosa-dosa yang terus berlanjut. Dengan menyiapkan harta. Banyaknya kesalahan yang terjadi karena penganiayaan harta. Itu tempatnya. Jadi, tidak cukup itu. Tiga hal yang Allah ridhoi, kita menempatkan diri tiga hal yang Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada Allah dan berkata berilmu berhati-hati at-tadabbur jangan tergesa-gesa kau jangan bermaksud jangan menunggu hanya satu sisi ikhlas dalam bersikap tetap dalam bersikap penyesat dalam bersikap sebab kita tidak terjadi yang wahai demikian Kita kata Rasulullah saat kita berjumpa Karena jangan meminta jangan meminta sebab kita dalam berjumpa permintaan ketika dalam kondisi darurat kita punya. Di situ dibolehkan. Kita eh, Di situ dibolehkan. Ya. Atau mengajak, mengajak seseorang dalam kebaikan. Ini tidak masuk di dalamnya. Sebenarnya sudah dalam yang إضاعة الأموال maka kita harus memerlukan manusia mereka yang berapa mencari harta dengan cara yang benar kemudian belanja menggunakan harta dengan cara yang benar pula secara tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala menjadi dan tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Mungkin kita bisa sambungkan dalam pengajian di bersyukur. Baik. itu sesuatu yang baik pula. Serta dari apa yang menjadi maksud dia diutus, diperintah. Serta yang bertiup itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Kita minta kebaikan dari tiga sisi. Allah dan Allah serta maksud jadi di, diutus. Kalau kita minta, wala jadikan min syarri Saya minta perlindungan dari bahaya yang ini. Kita harus yakini ada bahaya padanya. Kita minta perlindungan Tuhan. Dan apa yang ada pada angin ini, mungkin ada penyakit yang ikut di dalamnya. Kita minta juga, sudah diselamatkan. Kemudian dia di dia diutus dia diperintah Jangan adalah petunjuk kepada setiap menghadapi masalah pada diri, pada masyarakat, pada Allah semuanya diperlakukan dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan mengandalkan kepada diri kita saya berjawab pertanyaan pertanyaan saya kenapa tiga perkara yang dicintai betul-betul baik yang pertama kalau kita ridhoni, cintai, aminkan, yakini, tidak, ya, dakwah ternyata. Sebenarnya, jawaban semua jawaban. Semua itu bermanfaat bagi masyarakat, semua jawaban dalam Allah. Nanti dikatakan bisa melakukan, kalau kita akan Rasulullah آمنوا إلى الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu semua jawaban kita kita dan kita itu yang Allah sumpahi itu ada jawaban yang sangat sempurna langsung dari Nabi Nabi والوكيل عليهن قرض مسلم إخلاص هذا وإنزال هذا والإيمان الصفة ولا تغير حديث صحيح كذلك قد ينتج إليه إذا ممكن كيف تتحرك حاليا إذا ممكن ingin lari dari hal ini Nabi langsung mengatakan hati muslim supaya tidak menimbulkan khawatir Bapak Ibu Yang mana kalau dikembalikan kepada hati, tidak ada yang bisa mendustai hatinya. Tidak ada gulul, tipuan, tipuan, khianat, kebencian, ketidakmampuan terhadap tiga ini. Ikhlas, ikhlas. tidak melakukan kesyirikan tidak mengira tidak sombong dan ini merupakan bentuk perbuatan syirik ini semua yang terbuat Al-Quran syirik yang kedua Oh, انصروا الجماعة ولا تفرقوا جنبة مناصحة لا تعملوا نصحة فلق نصحة نصحة تماما إخلاص الحقيقة صبر من قبل من قبل di jalan di atas Quran dan Sunnah, tidak membentak mereka, tidak menyelisih mereka, tidak merongrong urusan mereka, tidak melakukan demonstrasi. tidak iya. Jauh dari Lihat Nanti mereka مریضای آفای مریضای متشددة تبقى ممكن خيانة تقوم ببحث كل 11 ذكر الشرطة فيحصل بحث واضح dia selamat yang pertama ikhlas tidak mau syirik tidak masuk perbuatan buruk hati-hati mus hati orang yang bisa کسی نے لیا سینمیا misalnya kata Imam Ahmad tidak dengan sehati dikeras ini supaya tidak melakukan hal itu tapi karena mendengar akhirnya memberontak sudah terbunuh sebagai pemberontak Imam Ahmad bersabar dan bersabar ternyata dengan kesabaran ini dalam masa setelah itu penguasanya meninggal diganti dengan yang baik yang justru melanggar sunnah dengan kesalahan semangat eh, besar dan melakukan hal-hal yang baik. Pemirsa kita tidak ada lebih baik dari yang disebutkan. Pemirsa kita yang sebenarnya program-program, lagi pula pemirsa kita kita sendiri kan. Sesuai dengan punya rakyat juga. Eh, lebih enteng melakukan program-program kebaikan. Ada pemirsa yang paling terlaknat dalam Al-Quran. Eh, kenapa sama Firaun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk mendakwahi Firaun, apa yang mereka ucapkan kepada Firaun. Kalian berdua ucapkan kepada Firaun. Kalian ucapkan yang lembut. Ini adalah membunuh manusia, manusia, kezaliman kezalimannya kesyirikannya sampai mengatakan Allah sebagai Allah saya akan tidak mencintai terhadap orang yang ada ketika orang meninggi meniru bukan yang yang saya katakan kepada keduanya kalimat yang lembut bisa hari depannya maka itu tambah keislaman yang jelas lagi sudah menegaskan tiga hari ini tidak akan mungkin dikhianati oleh hati setiap muslim kalau yang tidak, pasti berontak itu. Siapa dua ceramah? Ada dua yang ceramah. Ceramah pertama, penulis ceramah, membahas tentang la ilaha illallah. sih, hal yang syirik. Saya tidak terlalu mengurai. Dia ke dalam bentuk contoh-contoh. Hanya dalam bentuk global, tetapi menekan betul. Supaya betul-betul ikhlas dan bertauhid. Membahas kesyirikan. Bersama yang berkata, kalau yang diantara haram di situ, dari. يعني تجلس بيدك تنصب بكتير ده تخرج من ده الضحيه دي شرك فالحرب ده يعني ايه حرب الكتاب ماذا شيئا يمنون يشترك معنى لا اله الا الله ليرضى كمان كتاب جوجو di seluruh Indonesia, di Sulawesi untuk mengajak kepada tauhid, membantah syirik, mengajak kepada sunnah, membantah bid'ah. Tetapi yang saya bahas hadis adalah banding syariah yang di dalamnya tertulis harus mendengar dan taat walaupun pemerintah bukan dari Habsyah. Semua ini dia tidak tahan mendengarnya. Siapa yang begitu bersama dengan pemerintah obrolan konten. Dia bertakbir juga Allah Akbar. Itu takbir pengingkaran. Dan dalam sekali tidak mungkin dikhianati oleh hati setiap muslim. Dan hati Kapan dia betul-betul terapkan tiga ini, pasti dia akan senang dan senang. Kalau semua muslim, kapan dia terapkan tiga ini, dia tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Dia akan tersingkir ketika melakukan tiga ini. Karena itu yang dipanggil oleh Allah untuk menegakkan tiga ini hanya orang-orang yang terakui keimanannya. Lihat ayatnya, ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, Allah Allah, Taufik rahimahullah, semua Walaupun tidak semua kerjanya, semua dari sunnah. Amri dan orang-orang berkuasa di antara kalian. Yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Mari jemaah, kita jujur di atas tiga perkara ini. Dan ini adalah Apakah seharusnya seorang suami memahami istrinya? Karena hanya mendengar pengaduan dari adik dan ibunya tanpa mendengar penjelasan dari istrinya. Ya, tidak sewajarnya. Ya. Iya. Harus dengar dari dua belah pihak. kemudian memberikan haknya masing-masing. Orang tua punya hak, adik kita punya hak, iya, istri kita punya hak adil. Jadilah orang yang adil. Dan apa kabarnya kita selalu membandingkan antara madhab yang satu dan yang lainnya tanpa kita mengetahui kejelasan antara madhab-madhab tersebut. Tidak bisa. Sebenarnya, sebelum masuk ke sini, orang belajar, orang belajar belajar dari sumber yang disepakati semua tahap dulu. Al-Quran dan sunnah. Serta ijma kesepakatan para sahabat. Itu sepakat. Dari perselisihan. Orang berkata itu dasarnya. Dalam Islam satu. Nanti benar madhabnya salah Dan ini adalah madhabnya semua imam madhab. Madhabnya imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah kesepakatan para sahabat. Eh. Dan yang ini, yang ini mudah didapatkan di zaman sekarang. Setelah mempelajari ilmu itu. Eh. Banyak ini, Dan ini. Kalau ini ambil satu mazhab dulu salah memahami cara memahaminya. Iya. Dan sebaik-baik dalam memahami mazhab langsung paham dari imamnya. Kalau mau memahami mazhabnya Imam Syafi'i, langsung dapat kitabnya Imam Syafi'i. Atau Al-Salat. Sebab apa? Perkembangan hati Imam Syafi'i belakangan itu justru banyak menyelisihi apa yang Namanya apa? Dan pemahaman mazhab itu berkembang disesuaikan dengan keadaan pemerintah, keadaan politik, keadaan sosial, keadaan masyarakat, berkembang disesuaikan Jadi pemahaman seharusnya itu. Ya, kalau itu, maka harus kembali kepada sumber baca bukunya, kemudian lihat penjelasannya. tidak haram bagi kita haram untuk mengambil madhabnya pendapat dari Ahmad untuk melihat pendapatnya haram mengambil pendapatnya Imam Syafi'i sementara kita mengambil Al-Quran Imam Syafi'i apa paling banyak masalahnya sampai sampai dia mengatakan walaupun saya tulis dalam bukuku kalau saya tulis dalam buku berarti itu sudah melewati seleksi-seleksi imam Nabi yang memiliki pendapatku. Sebab semua imam memahami, tidak semua ilmu mereka dapatkan. Kalau orang begini, begini caranya berharap, madhab tidak akan bertengkar. Justru saya menghargai. Lihat-lihat Imam Malik dengan Imam Syafi'i, bagaimana hubungannya? Ini guru murid yang sangat Syafi'i. Imam Ahmad bin Ibn Rahimah dan tentang Sampai Imam Ahmad sudah hebat tetap masih mendatangi Imam Syafi'i berguru, beristimbat. Ada bertanya ribut, mereka setuju. Gitu. Ada bertanya Imam Syafi'i dengan Imam iya. Karena mereka tidak berselisih hatinya. Sebab sumber penambahan dan berkurang di tengah kita. Eh, banyak-banyak orang berpegang satu dengan metode lain sumber penampilan dan cara penampilannya dengan metode madhab yang sudah berkembang tidak mengambil dari sumbernya yang dilakukan sepasang kekasih, tetapi tidak sampai hamil. Kemudian mereka menikah. Apakah pernikahan itu sah? Dan sekarang mereka ingin bertobat. Bagaimana caranya? Baik. kecuali setelah anak lahir. Dan anak lahir tidak dinisbahkan kepada bapaknya, tapi diikutkan kepada ibunya. Ini kalau hamil. Kalau tidak hamil, ya, bisa dia menikah. Kalau dia hamil, setelah lahir, dia bisa menikah. Tapi dengan syarat. Kedua-duanya harus betul-betul bertobat. Kedua-duanya betul-betul harus bertobat. Menyesali perbuatannya. Dan di antara tanda-tanda tobat, ayat yang menjijikkan ini tidak diberitahu kepada siapapun juga. Itu di antara perkara yang membantu tobat, Ditutupi itu ayat. Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'ayatan illa mujahirin." Semua umatku itu pasti dimaafkan kecuali yang terang-terangan semangatku pasti dimakan ke surga yang terang-terangan. Jadi kemarin orang yang sembunyi-sembunyi, ini masih mendapatkan kesempatan untuk dimaafkan. Tapi kalau sudah dosa sembunyi-sembunyi, bangga lagi, disebut lagi, dinampakkan lagi. Ini berat untuk mendapatkan ampunan. Taubat dengan taubat yang nasuhah. Selanjutnya, nikahnya setelah taubat dengan taubat yang nasuha, maka nikahnya halal dengan petunjuk syar'i. Kalau hamil, maka setelah melahirkan, kalau dia sudah melakukan hubungan, maka apa? Setelah haid. Iya, setelah masa haid ya, supaya dia tahu bahwa dia ada batik dari kehamilan. Iya, saya tidak boleh menikah dalam kondisi ya hamil itu. Terus ini yang kita pahami kesimpulan dan pendapat ini. Hempuh berat Ya. ayah ini pembahasannya sekarang sudah sudah menikah. Nah, kalau sudah menikah, saat menikahnya itu di saat sudah selesai haknya atau tidak? Ya, kalau itu, maka berarti di hari menikahnya. Walaupun ada orang yang menjahit, ada wali, ada saksi, ada mahar, ya. Iya. Kecil-kecilan, selesai. Ya, nanti terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah, orang, kenapa nikah lagi? Sementara kan hanya itu tutup. Yang satu yang diupayakan sah. Iya. Pernyataan yang sebenarnya kan sudah, walaupun itu batal. Nah, itu yang dikenal oleh orang. Nah, demikian pula kalau misalnya dia nikah saat dia hamil, itu sah nikahnya. Ya, saat dia hamil dia harus nikah ulang. Kalau dia sekarang, dia sabar, dia dia harus nikah ulang. Hmm. Harus nikah ulang yang bahkan merangkul suami kah? Boleh? Iya. Sekedar untuk iya. Dan ini juga saya terangkan untuk tetap ada akad, ada ya. Iya, dirinya oleh suami. Apa-apa saja yang di dalam itu pun iya, sesuatu yang berharga. Iya, jalan mata atau sesuatu yang berharga. Iya. kita itu nikah. Hah? sih dua orang cukup dua orang ada wali orang tua menikahkan menikahkan kamu dengan anakku sini mengat saya terima nikahnya selesai Iya. Selesai sah dia sebagai suami suami istri. Ini Allah a'lam. Terakhir. Bagaimana sebenarnya kondisi di Denmark sekarang? Saat ini saya tidak tahu kondisi sekarang. Kalau kondisi yang saya tahu terakhir, Denmark Eh, tetap ada proses belajar mengajar. Hanya yang mengajar di situ e, masyarakat dan maj. Iya. Murid-murid Syekh Mukbil yang memang penduduk asli dan maj. Mereka langsung. Iya. Dan tetap ada kegiatan belajar mengajar. Kita doakan semoga eh, dan Damat bisa tetap terjadi kegiatan belajar mengajar di situ. Lagi pula kalau saya sendiri, walaupun Damat sudah tidak ada, iya, ilmu Syekh Mukbil itu sudah tersebar di seluruh dunia. Iya, sudah berganti menjadi pondok-pondok yang teramat banyak-banyaknya. Iya. Dan itu semuanya berkah dari berkah-berkah ilmu dari Syekh Mukbil. Itu kebaikan dari kebaikan dari dakwah. Iya. Tidak menjadikan darat, tidak membahayakan Syekh Mukbil dengan tidak adanya kegiatan di Danmark. Tetapi Masya Allah tetap ada. Allah Subhanahu Wa Taala tetap. Ya, Allah wallahu Yang lainnya saya kurang paham. Sekian subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.